Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kita memberikan keringanan kepada kita semuanya untuk hadir di majelisul alam kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di satu masjid dari masjid-masjid Allah Tabaraka wa Taala, kita mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an karena Al-Ustaz Arif Hafizahullah Ta'ala berhalangan untuk memberikan kajian pada kesempatan malam hari ini maka saya diminta untuk menggantikan beliau Insya Allah kita akan <clears throat> melanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Telah berlalu bersama kita dua hadis. Hadis yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah tersebut ada enam hak dan itu telah berlalu pembahasannya bersama kita. Kemudian setelah itu kita telah membaca pula hadis yang kedua yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis itu adanya da wa dawa, adanya penyakit sekaligus obatnya. Di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam di dalam hadis tersebut menyatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum dan alhamdulillah kita telah membaca penjelasan dari para ulama tentang hadis ini kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Qala al muallif rahimahullahu taala al hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani wa an An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu bisa dibaca An-Nawas bin Sam'an ataupun An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil birri wal ismi. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang albir kebajikan kebaikan wal ism tentang dosa kejahatan faqala maka dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam al birru husnul khuluq yang namanya albir kebaikan itu adalah husnul khuluq akhlak yang baik albir itu adalah husnul khuluq wal ismu adapun al ism dosa adalah mahaka fi sadrika. Mahaka fi sadrika. Wa karihta ayyatalli'a alaihin nasu. Akhrajahu muslimun. Adapun al-ithm, dosa, yakni mahaka fi sadrik. Apa yang bergolak di dalam hatimu yang tidak tenang membuat tidak tenang hatimu yang membuat syak yang membuat ragu apa yang ada di dalam hatimu wa karihta dan engkau tidak suka aytalli'a alaihin nas bila manusia mengetahuinya. Bila manusia mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihih di dalam sahihnya. masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis ini kita mengetahui betapa herisnya, semangatnya, antusiasnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain tentang masalah ilmu tentang masalah agamanya sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bimbingan kepada beliau maka sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini berkisah bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang albir wal ithm tentang kebaikan dan tentang dosa tentang kebajikan dan tentang dosa kejahatan Ini menunjukkan antusias para sahabat. Dan banyak hadis di mana di dalam hadis-hadis tersebut dikisahkan tentang pertanyaan para sahabat yang ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada muskilah, ada permasalahan terkait dengan agamanya, maka segera mereka bertanya kepada Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka hendaknya kita pun juga demikian. Tatkala pada kehidupan kita, kita mendapati satu permasalahan terkait dengan agama kita, terkait dengan keluarga kita, tarbiyah anak-anak kita, tentang muamalah kita, maka kita bertanya kepada orang yang lebih alim, lebih berilmu dari kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah tabaraka wa taala. Maka di sini sahabat yang mulia An-Nawaz bin Sam'an radhiyallahu taala anu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm maka dijawab oleh beliau alaihi wassalatu wassalam albirru husnul khuluq. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala albir yang namanya albirru yakunu bi makna asilah. Albir itu bermakna as-silah silah ar rahim menyambung silaturahim. Dan albir bermakna pula as-sadaqah. Sadaqah. Albir bermakna pula al-lutfi. Kelemah lembutan. Bermakna pula Khusnul suhbah, baiknya dalam pergaulan, bermuamalah. Husnul suhbati wal israh dalam bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan kawan, muasyarah dengan keluarga, berhubungan dengan keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan albir bermakna pula at-ta'ah, yakni ketaatan. Naam. Wa umur maka perkara-perkara ini tadi makna-makna yang disebutkan tentang makna albir tadi hiya majami'u husnil khuluq. Naam. Itu semua menunjukkan adanya husnul khuluq. Baiknya akhlak. Sedangkan wahaka fi sadrik wahaka fi sadrika maknanya adalah taharraka fihi wa taraddada walam yansarih lahu sadru wa hasala fil qalbi minhu asyakku wa khawfu kaunihi zamban Albir itu tadi yang mencakup seluruh kebaikan Mencakup padanya amalan-amalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan mahaka fi sadrika itu adalah apa-apa yang naam di dalam hati, di dalam jiwa itu bergoncang. Tidak tetap goyah, tidak tenang, sehingga hatinya menjadi syak, hatinya menjadi ragu, dan dikhawatirkan, dikhawatirkan yang demikian itu naam merupakan dosa. dan tidak bisa dipungkiri Naam tatkala seseorang yang masih fitrahnya salim, selamat eh, yang hatinya masih bersih tatkala terbetik di dalam jiwanya di dalam hatinya sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap syariah Allah tabaraka wa taala yang melanggar hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan hati orang tersebut tidak akan nyaman. Tidak akan tenang. Dan dia takut apa yang akan ia perbuat itu diketahui oleh manusia, diketahui oleh orang lain. Naam. Orang yang akan berbuat jahat, orang yang akan mencuri misalnya, naam tolah toleh dulu, toleh kanan, toleh kiri. Nah, ada orang yang lihat enggak kalau ada yang orang yang lihat kira pura-pura sedang ngambil betulin apa demikian. Demikian pula mungkin sering juga kita mengalami kita sedang naik motor qadarullah wa mas'afa'al kelengkapan surat kendaraan itu kita lupa tidak membawa. Hal tersebut bagi orang yang mengetahui, dia tahu loh ya. Dia tahu ternyata dia lupa mungkin membawa SIM atau lupa dia membawa STNK. Begitu berhenti di perempatan, suasana jiwanya itu tidak tenang. Jangan-jangan nanti ada tilang. Jangan-jangan nanti ada polisi. Apalagi kemudian di depan ada polisi yang di tengah jalan. Bingung dia. Mau terus atau berhenti. Kadang-kadang udah berhenti dia. Mau terus apa ini? Gitu. Karena dia menyadari ada sesuatu yang kurang pada diri dia. Padahal polisi itu hanya mengatur lalu lintas saja, bukan bertugas untuk enam mencegat mentilang orang-orang yang tidak lengkap surat-surat kendaraannya. Demikian pula dengan hal-hal yang lainnya, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Itu membuat jiwa, dada itu tidak tenang, tidak nyaman. Karena dia tahu, dia paham itu adalah salah, itu adalah keliru. Sehingga orang yang masih demikian ini yang masih menyadari mengakui apa yang dia perbuat itu keliru kalau dia diingatkan dia dinasihati binillahi azza wa dia akan bisa kembali bertobat kepada Allah tabaraka wa taala namun kalau orang beranggapan apa yang dia perbuat itu baik apa yang dia perbuat itu benar pada dalam timbangan syariat itu adalah keliru dan salah dinasehati tidak mempan nasihat itu. Karena dia menganggap apa yang dia perbuat itu satu kebaikan. Berbeda dengan orang yang mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang yang salah. Maka yang namanya dosa, yang namanya kejahatan itu membuat jiwa tidak tenang. Membuat hati itu tidak nyaman. Nah. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Kemudian diterangkan oleh ulama yang lainnya. Disebutkan oleh Imam as As-Sanani rahimahullahu taala dalam kitab beliau subulus salam. Beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya husnul khuluq yang namanya husnul khuluq akhlak yang baik itu adalah orang-orang yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia bil jamil dengan keindahan, dengan sesuatu yang indah. Wajahnya berseri ketika ketemu dengan saudaranya. Naam ucapan salam senantiasa menghiasi bibirnya tatkala berjumpa dengan saudaranya. Kemudian ada rasa at-tawaddud lahum, mencintai, menyukai saudaranya. Muamalahnya, interaksinya itu dibangun di atas cinta. Di atas kecintaan wal isfaqu alaihim penuh kasih sayang dan juga dia bersabar atas saudaranya. Yang namanya orang bermuamalah, orang berinteraksi satu dengan yang lain itu tidak selamanya mulus dalam persahabatan persaudaraan. Tidak selamanya indah dan manis dalam muamalah. Terkadang mungkin dia merasa terbentak oleh suaranya. Atau dia merasa kenapa kok fulan ketika ketemu saya membuang muka. Atau yang lainnya. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati maka as-sabru alaihim fil makarih. Dia sabar terhadap sesuatu yang tidak disukainya dalam bergaul dengan manusia itu. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar sesuatu yang tidak disukai. Bahkan sesuatu yang sudah menyakiti dia. Maka orang yang husnul khuluk, yang baik akhlaknya, dia sabar atas perbuatan yang seperti itu. Dan yang demikian ini dicontohkan oleh Rasulullah rasul sallallahu alaihi wa wasallam Wa min husnul khuluq wa min husnil khuluq termasuk dari akhlak yang baik adalah ihtimalul adza. Dia menanggung adza gangguan. Disekah digisahkan di dalam as-sahihain riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Anas bin Malik pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikisahkan beliau alaihi salatu wasallam pakaian yang beliau kenakan adalah kain dari kain yang kasar. Nah, kemudian ada ber seperti ini ada lipatan ujungnya, ada kerahnya dan belum memakai rida. Kemudian tiba-tiba bertemu dengan orang Arab, orang Badui, Arab Badui, orang gunung, Orang gunung itu terkenal orang yang tidak punya akhlak, tidak punya adab. Naam. Langsung menarik ridak Rasulullah Shallallahu itu dengan tadikan yang sangat kuat, tadikan yang sangat keras. Sampai Anas radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku melihat pada leher beliau alaihi salatu wasallam itu ada bekas tarikan itu, membekas itu. Sudah narik dengan tarikan yang keras, kemudian dia mengatakan orang Arab Badui ini, Barakallahu fikum, dia mengatakan, Ya Muhammad, tidak menyebut, Wahai Nabi Allah, Wahai Rasulullah, tidak langsung sebut nama. Ya Muhammad. Ini menunjukkan kilatul adab. Tidak adanya adab orang orang tersebut. Nah, ya Muhammad. Murli min malillah. Aladhi indak. Ini perkataan dia. Wahai Muhammad, berikan kepadaku, perintahkan untuk memberikan kepadaku apa yang Allah berikan rezeki kepadamu. Harta dari Allah yang ada padamu, berikan kepadaku. Nah, Kira-kira kita gimana kalau kalau kita yang diperlakukan seperti itu? Naam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan di dalam kisahnya tersebut faltafata ilaih maka Rasulullah SAW melihat kepada orang tersebut yang menarik. Amin. Ridak beliau itu. Fadahika. Beliau tersenyum. Wa amaralahu bi ato. Kemudian memerintahkan untuk memberi orang orang tersebut. Ini termasuk dari khusnul khuluk yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk dari khusnul khuluk adalah menanggung azab, menanggung gangguan. Nah, tidak kemudian jangan seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu dicubit temannya, ganti nyubit, tambah mukul. Iya. Dicubit, dia ganti nyubit. Bukan hanya berhenti situ, tambah mukul. Nah. Tidak seperti itu khusnul khuluq. Yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanggung azab, menanggung gangguan yang seperti itu. Karena yang dihadapi adalah orang orang Arab Badui. Banyak kisah akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Belum ketika orang Arab juga yang kencing di di masjid. Naam. Di situ menunjukkan tentang tingginya mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka albir itu adalah husnul khuluk. Termasuk husnul khuluk adalah naam ikhtimalul adha, menanggung ada gangguan tersebut. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an itu termasuk dari husnul khuluq. Kemudian ada pertanyaan. Apakah husnul khuluq itu termasuk tabiat seseorang? Atau sesuatu yang bisa diupayakan? Bisa diusahakan? Ahlak yang mulia Apakah memang bawaan orang seseorang, memang orang itu bawaannya akhlak mulia? Ataukah akhlak mulia itu, khusnul khuluk itu termasuk sesuatu yang bisa di, diupayakan, bisa diusahakan. Maka jawabannya dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'ani rahimahullahu taala beliau mengatakan والصحيح anna minhu ma huwa gharizah wa minhu ma huwa muktasabun termasuk sebagiannya itu adalah memang gharizah termasuk pembawaan seorang pembawaannya dia tenang pembawaannya dia kalem Nah. Dan ada juga yang memang bisa diupayakan. Bisa diusahakan. Mahuwa muktasabun bitahalluki wal iqtida'i bi ghairih. Ketika dia melihat seseorang berakhlak yang mulia, maka dia kemudian berusaha, berupaya ingin mencontoh, meniru orang orang tersebut. Itu termasuk yang ya muktasab, yang bisa diupayakan, yang bisa diusaha, di, diusahakan. Jadi tidak semuanya itu adalah gharizah. Tetapi ada yang bisa di, diupayakan dengan mencontoh meniru orang orang lainnya. Maka tidak heran kita dapat orang yang dulunya masya Allah keras, kasar omongannya. Begitu dia kenal dengan dakwah, dakwah nanti wal jamaah, dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala didorong oleh niatan yang ikhlas lillahi azza wajal penuh mujahadah, bersungguh-sungguh, maka Allah tabaraka wa taala memberikan kepadanya, mengaruniakan kepadanya sesuatu yang menutup apa yang ada pada dirinya semula yang tadinya mungkin kasar pembawaannya menjadi lemah lembut sopan nah yang tadinya gerusah-gerusuh, serba tergesa-gesa, sekarang menjadi tani, menjadi pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa, dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, baru dia berbuat lain lain sebagainya. Itu termasuk yang bisa diupayakan dan di, diusahakan. Nah, dan husnul khuluq itu terjadi pada fayakunu fi ibadatillah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala hubungannya dengan Allah subhanahu wa taala husnul khuluq itu Naam dan bisa pula husnul khuluq itu wa yakunu fi muamalati ibadah ibadillah dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang kedua dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu dengan husnul khuluk. Dengan akhlak yang baik. Fahusnul khuluk fi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala termasuk husnul khuluk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal adalah dia bersegera menyambut perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dengan dada yang lapang. bersegera menyambut perintah-perintah Allah Tabaraka wa taala dengan dada yang lapang, dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Menegakkan ketaatan kepada Allah wa Azza wa dengan ketaatan yang sempurna. Tanpa adanya taradud, tanpa adanya rasa bimbang, tanpa adanya rasa ragu, tapi dibangun di atas al-ilmu wal yakin. Dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala itu. Dibangun di atas ilmu, dibangun di atas al-yakin. Dalil yang kokoh yang kuat yang membangun ibadah dia kepada Allah tabaraka wa taala. Ini dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah Ini hendaknya yang kita harus berusaha agar kita dapat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, hati yang mutmainnah. ketika kita menyambut melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian husnul khuluq fi muamalatin nas dalam bermuamalah dengan manusia maka hal itu bisa diwujudkan dengan muamalah kepada kedua orang tua kita birul walidain bagi mas bagi siapa saja masih mempunyai orang tua yang masih hidup ladang untuk birul walidain itu lebih luas dibandingkan dengan orang yang sudah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya itu ladang yang subur untuk menunaikan muamalah kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala dengan husnul khuluq, terlebih kepada kedua orang tuanya. Dan perintah untuk birrul walidain perintah untuk berbakti kepada orang tua ini digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk dari khusnul khuluq muamalah kepada manusia hamba-hamba Allah tabaraka wa taala adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Nah, terlebih terlebih manakala anggota kerabat kita, keluarga kita itu ada sesuatu dengan kita Mungkin terjadi kesalahpahaman, kurang harmonisnya dalam komunikasi, sehingga terjadi sesuatu. Kita dengan keluarga itu. Maka kita berupaya dan berusaha, kita yang mempunyai ilmu, kita yang faham tentang ilmu ini, kita yang berusaha untuk menyambungnya. Jangan menunggu dia, tapi kita yang berusaha untuk menyambungnya. Kita sambung silaturahmi tersebut kita datang mengunjungi dia. Kalau tidak kita kirimkan hadiah kepada dia dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk juga husnul jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Ini pun juga merupakan perkara yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Yang sangat ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ditekankan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, karena orang yang pertama kali tatkala kita mendapatkan kesusahan, kesulitan pertama kali orang yang mengetahui adalah tetangga kita. Orang yang ada di kanan kiri kita, depan belakang rumah kita. Maka kita harus berbuat baik kepadanya. Dan ada contoh ibro yang sangat bagus sekali dari Al-Imam al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi taala alaih ketika bertetangga dengan orang Yahudi. Naam, dan perkara-perkara yang lainnya yang termasuk dari perbuatan husnul khuluq kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Sedangkan al-ithm, sedangkan dosa sebagaimana yang tadi kita katakan, dosa itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dada ini tidak tenang. Bimbang. Nah, itu termasuk dari dosa. Sesuatu yang tidak menenangkan jiwa, yang tidak menentramkan hati itu adalah termasuk dari dikhawatirkan itu termasuk dari esen dosa. Nah, karena orang yang hatinya dalam keadaan goyah, tidak kokoh, tidak kuat, dia akan mudah digiring, diseret oleh setan laknatullah alaih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan, berbeda dengan orang yang hatinya kokoh, hatinya kuat, tidak ada kesamaran, tidak ada kebimbangan, maka dia akan kuat bisa menepis gangguan-gangguan setan tersebut. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-istiqamah, as-sabat alal islami was sunnah hatta al-mamat sampai kita menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan yang khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.